Sehingga alhamdulillah sampai dengan sore hari ini Allah masih pertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman, berislam, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mudah-mudahan kiranya nikmat-nikmat semacam ini akan Allah Subhanahu wa taala langgengkan sampai dengan eh, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sehingga kita pun berharap permohon kepada Allah untuk tercabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu wa yakum jami'an kita insyaallah sore hari ini akan uh, membacakan tafsir dari surat At-Tariq ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membacakan tafsiran dari uh, ayat-ayat tersebut terlebih dahulu terlebih dahulu kita akan membacanya ayat 1 sampai dengan ke-10 dari surat At-Tariq A'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر Surat At-Tariq Sebagaimana surat-surat yang lain di dalam Juz Amma ini merupakan Suratul Makiyah yaitu surat di dalam Al-Quran yang turun pada fase sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhijrah ke kota Madinah. Pun juga bahwa kebanyakan dan bahkan hampir semuanya surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada fase ini yaitu pada fase sebelum hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya ke kota Madinah banyak berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah. Ya, yang berkaitan dengan masalah masalah akidah. Ya, masalah keyakinan. Ataupun berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah e, keimanan. Namun bahwa memang iman memiliki makna yang lebih luas ketimbang akidah. Ya karena iman terkadang memang memiliki makna yang berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan. Namun terkadang kata iman ini bermakna yang lebih luas yaitu e, berkaitan dengan masalah-masalah syariat Islam secara umum. Satu contoh dalam hadis Bukhari dan Muslim kita semuanya ingat tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-imanu on wa sab'una syu'batan. Dalam redaksi yang lain beliau katakan al-imanu bit'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu memiliki 70 lebih cabang. Di dalam redaksi yang lain dikatakan keimanan itu memiliki 60 lebih cabang. Ya. A'laha yang paling tinggi adalah Qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha dan yang terendahnya adalah Ima totul adha 'anit Torik yaitu menyingkirkan, menghilangkan setiap gangguan dari tengah jalan wal haya'u syu'batun min syu'abil iman dan rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Ya, ini terkadang iman memiliki definisi, memiliki makna yang luas yaitu berkaitan dengan masalah eh, keislaman ataupun syariat Islam yang selainnya. Nah, di dalam hadis tadi sangat jelas Rasulullah menyebutkan keimanan akan tapi di sana disebutkan ada kaul ya, untuk ucapan kaulu la ilaha illallah. Di sana ada imatatul ada tariq menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Maka ini adalah perbuatan lisan dan perbuatan anggota badan. Maka secara umum memang demikian bahwa pelajaran yang banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya radhiyallahu alaihim ajmain pada fase sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah adalah berkaitan dengan masalah-masalah keyakinan, masalah-masalah akidah. Dan juga pelajaran yang lain seperti pelajaran akhlak. Bagaimana akhlak seorang ketika khususnya yang paling banyak adalah mendapatkan celaan caci makian bahkan intimidasi dari orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak senang kepada Islam dan kaum muslimin. Maka itu langsung bisa dipraktekkan dibuktikan oleh para uh, sahabat radhiyallahu alaihim ajmain pada fase-fase uh, makkiyah ini. Barulah ketika beliau dan para sahabatnya berpindah ke kota Madinah maka turun ya satu demi satu syariat-syariat Islam, ya hukum-hukum dan yang lainnya. Nah, kita mulai pembacaan e, tafsir dari surat At-Tariq ini yang pertama ya mengenai bismillahirrahmanirrahim ini sudah kita sampaikan di awal dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surat At-Tariq ini dengan bersumpah yaitu was-samai wat-tariq. Was-samai wat-tariq. Demi langit ya. dan demi pebintangan. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini bersumpah dengan menggunakan sebagian makhlukat, sebagian ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana di dalam eh, surat Al-Buruj yang kemarin telah kita bacakan ataupun eh, beberapa waktu yang lalu telah kita bacakan. Nah, bagaimana kemudian kita mendudukkan ya mendudukkan hadis hadis yang sepertinya ada kontradiksi, ada ta'arud bertolak belakang antara apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di dalam banyak surat-surat di dalam Al-Qur'an dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diantaranya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya, dalam kitab sahih beliau berdua. Apa contohnya? Yaitu ketika Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah ataupun dengan menggunakan sesuatu eh, selain nama Allah dan sifat-sifat Allah sungguh dirinya telah kufur ya dirinya telah kufur ataupun dirinya telah melakukan kesyirikan dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah juga bersabda, "Man kana halifan yahlif billahi au liyasmud Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan menggunakan lafdul jalalah Allah ataupun nama-nama Allah yang lain atau sifat-sifat Allah. Namun janganlah kemudian bersumpah dengan selain Allah. Nah, kalau tidak bisa bersumpah dengan menggunakan asma Allah, maka lebih baik diam. Ya, ini di antara hadis yang menunjukkan kepada kita tentang tidak diperkenankannya seseorang ya bersumpah dengan menggunakan sesuatu selain asma Allah dan sifat Allah. Maka kemudian bagaimana kita menjawabnya? Ya, bagaimana kita menjawabnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam beberapa suratnya dengan menggunakan sebagian daripada makhlukat makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sendiri, maka ini adalah kehendak Allah dan ini adalah perbuatan Allah yang kita tidak bisa samakan antara perbuatan Allah dengan perbuatan hambanya. Yang Allah adalah yaf'alu ma yurid. Dalam ayat yang lain fa'alul lima yurid. Ya Allah itu berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tidak berbuat dengan doktrin perintah makhluknya. Namun apapun yang hendak Allah lakukan, maka Allah akan lakukan. Dan uh, la yus'al amma yaf'aluhu wa yus'alun amma yaf'alun. Allah tidak akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang Allah lakukan, namun yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah manusia dengan perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan. Dengan kata lain bahwa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidaklah ada taarud, tidaklah ada pertentangan tidaklah ada kontradiksi dengan apa yang Allah lakukan. Kenapa? Karena uh, man yang ada di dalam hadis tadi yang memang man itu memiliki makna yang umum ya yang di sana sebagai uh, eh, huruf syarat ya ada tu syarat yang ada tu syarat itu menunjukkan kepada keumuman namun keumuman itu ditahsis dikhususkan ya kecuali apa yang Allah lakukan. Maka dengan kata lain Allah tidaklah masuk ke dalam kata man. Ya. Di situ artinya man ini tertuju kepada makhlukatihi, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian pelajaran yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan sebagian makhluk-makhluknya maka hampir bisa kita temukan tentang keagungan makhluk-makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai sarana untuk bersumpah. Makhluk Allah yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah itu memiliki keagungan. Ya, contohnya adalah was sama. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan sebagian dari makhluknya yang makhluk tersebut adalah memiliki keagungan, maka ini menunjukkan bahwa sang khaliknya juga adalah zat yang lebih agung. Ya, bahwa sang kholik sang penciptanya tentulah lebih agung dari makhluk-makhluk yang agung tadi yang Allah gunakan untuk bersumpah. Maka sangat indah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yaitu At-Tibyan bi Aqsamil Quran. Itu penjelasan tentang bagian-bagian ataupun macam-macam Al-Qur'an. Nah, di sini beliau rahimahullahu taala menjelaskan bahwa As-sama. Ya, as-sama itu adalah makhluk Allah yang memiliki keagungan. Dan as-sama ya, as-sama itu maknanya adalah segala sesuatu yang ada di atas kita. Ya. Segala sesuatu apa yang ada di atas kita. Huwa kullu ma Segala sesuatu yang ada di atas kita itu namanya as-sama. Maka kalaupun kita melihat ada mendung yang dari mendung itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Maka itu juga namanya as-sama. Ditinjau dari sisi uh, etimologi. Maka as-sama segala sesuatu yang ada di atas kita. Namun tentulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sesuatu untuk bersumpah ini lebih luas daripada itu. Bukan hanya as-sama yang ada di atas kita saat ini yaitu samaknya dunia, langitnya dunia. Ya bahkan sama-sama yang lain yang ada di sub kedua, sub ketiga dan seterusnya. Yang keseluruhannya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana untuk bersumpah dalam rangka untuk menunjukkan keagungan, kemuliaan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla tatkala juga Allah berfirman ya Allah itu E, bersemayam di atas langit. Ya. Allah bersemayam di atas langit. Jadi langit yang sekian banyaknya, yang sekian tingginya, dengan sekian banyak sabnya, maka Allah ada di atasnya lagi. Ya, ini menunjukkan keagungan ketinggian Allah Azza wa Jalla. mendung yang kita semuanya sudah pelajari mulai sejak kecil ya bahwa mendung ini adalah tanda akan datangnya hujan. Dan memang demikian bahwa hujan itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dari awan tersebut. Contohnya ketika Allah berfirman anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha. Allah Azza wa Jalla menurunkan air dari sama. Apa maknanya apa? Dari mendung. Dari awan. Dan kemudian lembah lembah yang banyak itu pun mengalirkan airnya. Ya karena kehujanan. Mereka kemudian teraliri dari berbagai macam penjurunya dan terkumpul di sana, maka kemudian Eh, lembah-lembah ataupun dataran yang rendah itu pun menampung air dan kemudian air itu pun akan mengalir. Kemudian yang kedua, setelah Allah bersumpah dengan as-sama, maka kemudian wat-tariq, ya, as-sama was-samai wat-tariq. At-Tariq sebagaimana yang telah kita sampaikan di muka maknanya adalah an-najm yaitu uh, pepintangan pepintangan yang sangat-sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang ini memiliki banyak fungsi. Ya, memiliki banyak fungsi. Sesuai dengan apa yang memang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk masing-masing bintang tersebut. Satu contoh ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-16 wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan tanda-tanda sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi orang-orang dahulu sebelum menemukan eh, penunjuk arah maka mereka menggunakan petunjuk arah itu dengan bebintangan. Oh, kalau e, bintang itu persis di atas kita, misalnya nanti kita sedang berada di satu daerah tertentu yaitu daerah A misalnya. Ketika bintang itu nanti berada di sebelah kiri kita, oh berarti kita sedang berada di wilayah daerah B misalnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan yaitu semua sebagai alamat, sebagai tanda yang bisa dijadikan oleh manusia untuk petunjuk mereka di dalam perjalanan khususnya adalah tatkala di tengah lautan. Ini banyak sekali digunakan oleh para pelaut yang menggunakan pebintangan sebagai petunjuk mereka untuk berlayar. Wa binajmihum yang dengan pebintangan itulah mereka manusia ya e, mendapatkan petunjuk. Itu maksudnya adalah mendapatkan petunjuk arah ya kemana mereka harus menyetir mengarahkan uh, perahu layar mereka. Dan juga bahwa bintang ini memiliki fungsi yang lain. Seperti apa? Contohnya di dalam surat Al-Mulk Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh aku hiasi langit itu yaitu langit dunia dan sungguh aku hiasi langit dunia itu dengan masabih. Dengan uh, lampu ya ini masobih jamak dari misbah. Yang mengeluarkan cahaya, yang mengeluarkan sinar. Dan lampu yang ada di langit kita semuanya tahu. Ya bukan lampu listrik dan juga bukan lampu minyak. Akan tapi adalah bebintangan Dan sekaligus ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bebintangan ini sebagai hiasan di langit, namun juga rujuman lisyayatin sebagai alat untuk melempar terhadap para syaitan yaitu para syaitan yang hendak mencuri berita-berita langit ya, sebagaimana yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam rangka untuk mencuri berita-berita langit syaitan ini bertumpuk-tumpuk satu berada di atas yang lainnya dan seperti itu terus hingga di sampai di langit dunia. Dan kemudian tatkala mereka mendapatkan berita di langit, maka akan diturunkan kepada seton yang ada di bawahnya terus sampai yang terbawah dan kemudian seton yang terbawah ini akan menyampaikan kepada seton dari kalangan manusia, yaitu mereka para dukun. Maka tidak heran terkadang yang namanya dukun itu ramalannya benar, tebakannya benar, Kenapa? Karena pada saat itu memang mendapatkan berita dari langit. Namun juga kata Rasulullah, satu perkataan benar ini dibungkus dengan seribu perkataan yang dusta. Dan biasanya para dukun itu kalau mau mengiklankan, menyeponsorkan perdukunannya, yang akan disebut adalah yang yang berhasil, yang benar tadi itu. Misalnya dukun ramalannya satu kali benar ya. dan seribu kali salah, maka yang digunakan untuk mengiklankan yang disebut-sebut di iklannya itu eh, yang benar yang satu itu supaya apa orang tertarik supaya orang percaya terhadap profesi perdukunannya. Ya, maka ini diantara fungsi pebintangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, maka in di sini bermakna nafiyah, yaitu bermakna penafian, bermakna penegasian, bermakna peniadaan. Maka ingkulu nafsil lama alaiha hafiz Ketika ada penegasian Maka di sana biasanya juga ada pengecualian Oleh karenanya lama di sini Kata beliau penafsir Maknanya adalah illa ya ingkul nafsin ya illa. Kalau mau di eh, konkretkan dengan apa namanya dengan kata-kata ma kullu nafsin illa 'alaiha hafiz. Ya tidak ada satu jiwa pun kecuali ada penjaganya, ya. Tidak ada satu manusia pun kecuali ada penjaganya yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diantaranya Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Infitar ya yang dulu pernah kita baca. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguhnya setiap kalian itu ada para penjaganya yaitu dari kalangan para malaikat yang mereka memiliki <clears throat> sifat kiram ya baik dalam zat ataupun dalam sifatnya maka para malaikat itu memiliki kemuliaan zatnya dan memiliki kemuliaan sifatnya di antara sifatnya semisal ketika Allah berfirman la يعصون ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwa mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka senantiasa melaksanakan menjalankan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Ini para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus ya'lamuna ma taf'alun di mana para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini senantiasa mengetahui mengerti apapun yang kalian lakukan. Dan karena mereka adalah uh, makhluk Allah yang memiliki sifat kiram, mulia zat dan sifatnya oleh karenanya tidak ada satupun di antara mereka yang Allah berikan tugas untuk menjaga manusia kecuali mereka adalah makhluk Allah yang amanah akan mencatat kebaikan manakala itu memang kebaikan dan akan mencatat kejelekan manakala itu memang kejelekan sehingga di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan kepada setiap kita catatan-catatan dari malaikat yang kiram tadi, para malaikat yang tidak pernah durhaka kepada Allah ini. Hasil catatan mereka akan diserahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Dan pada hari kiamat itulah ketika Allah memberikan catatannya kepada kita maka masing-masing kita akan mengetahui ya akan mengetahui kiranya kemanakah tempat kembalinya kita ya sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan kiranya kita akan kembali ke surga atau ke akah kembali ke neraka dimulai dengan apa tatkala kita menerima kitabnya dengan tangan kanan kita, oh ini alamat surga itulah tempat kembali kita. Namun tatkala catatan itu diberikan melalui tangan kiri kita ataupun dari belakang kita, itu adalah alamat bahwa kita akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ayat dan billah kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian layak Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-14, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi hasib, menjadi auditing, menjadi auditor. Ya, menjadi auditor penilai hakim terhadap perbuatan-perbuatanmu di dunia. Ya, kalau kita di dunia ini semisal kita dihadapkan kepada hakim, tentulah kita akan membela diri kita. Ya, sampai-sampai maka dalam dunia eh, apa namanya? kehakiman itu ada namanya pembela. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa untuk membela diri kita sendiri, kurang mampu, maka ada pembela. Ini di dunia. Namun tidak demikian di akhirat nanti. Kenapa? Karena yang akan muncul ketika itu adalah hukum yang paling adil dari zat yang maha adil. Tidak ada yang terdolimi sedikit pun. Yang kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ wa يَعْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Berarti siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya sebesar uh, biji darrah semut hitam yang paling kecil berupa kebaikan pasti akan melihat hasilnya, balasannya. Namun sebaliknya, siapapun yang beramal keburukan meskipun sekecil biji zarrah, dia pun juga akan melihat balasannya. Maka cukuplah kita sebagai hakim untuk diri kita sendiri. Ya Allah berikan catatan, ya, maka kita kemudian akan mengetahui dengan detail ya apa yang telah kita lakukan di dunia. Dan kemudian seluruh apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari penilaian Allah. Baik yang dilakukan oleh jawarih kita, anggota badan kita. Apa yang dilakukan oleh lisan kita itu berupa perkataan dan apa yang dilakukan oleh keyakinan-keyakinan kita maka semuanya akan dicatat Yaitu keyakinan bukan sekedar lintasan yang dulu pernah kita sampaikan sesuatu yang betul-betul sudah menjadi keyakinan yang kita yakini dengan mantap itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ya bukan sekedar lintasan lintasan pikiran bukan akan tapi sudah menjadi sebuah azam tekad keyakinan yang mantap. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-16 sampai ke-18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa la illa ladaihi raqibun atid dan sungguh kami telah ciptakan manusia seluruhnya dan kami ketahui apa yang terbersit apa yang menjadi eh, apa namanya niatan-niatan yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya dan kami lebih dekat ketimbang dirinya eh, dan kami lebih dekat kepada dirinya ketimbang apa namanya urat lehernya. Artinya Allah Azza wa Jalla ini lebih tahu tentang keadaan apa yang tertera di dalam hati kita. Dalam banyak ayat yang lain seperti wallahu alimun bidzatis sudur. Allahu Allah tuh Maha tahu Ya Allah Maha tahu apa yang tersimpan di dalam hati-hati kita semuanya. Yang kita terkadang tidak tahu, namun Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Itu ingatlah tatkala dua malaikat. Ya, tatkala dua malaikat yang berada di sebelah kanannya dan sebelah kirinya yang qaid siap ya mencatat, mengawasi, mencatat apa yang kita lakukan sehingga ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satupun perbuatan lisan itu berupa mengucapkan satu ucapan kecuali di depannya di sampingnya di sisinya ada raqibun atid yaitu malaikat yang mengawasi dan mencatatnya Inilah uh, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang apa yang akan kita alami di yaumil kiamah nanti bahwa kita semuanya tidak bisa mengelak. Ya di dunia bisa saja manusia itu mengelak dengan seribu alasan. Yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan dalam rangka untuk membela dirinya sendiri. Namun tidak di akhirat ya, tidak di akhirat. Hukum di akhirat adalah hukum yang pasti, hukum yang paling adil yang ditetapkan oleh Zat yang Maha Adil itu Allah Azza wa Jalla. Falyanzuril insanu mimma khuliq maka hendaklah ya hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dirinya itu diciptakan. Ya, dari apakah dirinya diciptakan? Supaya apa? Supaya kita tuh kemudian bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran yang gunanya ke depan agar kita mudah untuk kembali kepada Allah agar kita mudah untuk beribadah kepada Allah agar kita mudah untuk bertaubat kepada Allah, agar kita tidak menyombongkan diri di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. duril insanu mimma khuliq. Perhatikanlah Baik sekalian manusia, dari apakah ya kalian ini diciptakan? Janganlah kita mengira ya ketika ada orang yang menyombongkan diri seperti Firaun misalnya yang mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah rob kalian yang paling tinggi. Apakah kemudian Firaun ini dicipta dari bahan e, misalnya intan berlian? Tidak. Korun misalnya yang dia menjadi orang yang angkuh karena kekayaannya, sombong karena kekayaannya. Apakah juga dia dicipta dari benda yang sangat mahal? Jawabnya tidak. Apakah orang yang paling kuat fisiknya sehingga ketika duel senantiasa menang, apakah kemudian dia dicipta dari besi? Jawabnya juga tidak. Maka yang menjawab kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri itu khudiqa mimma'in dafiq Manusia seluruhnya diciptakan dari air yang memancar kecuali beberapa orang. Ya, kecuali beberapa orang. Ini secara umum manusia itu diciptakan dari air mani yang memancar. Ya mimma indafiq. Ya kecuali beberapa orang, semisal Adam alaihissalam yang dia diciptakan tanpa adanya orang tua ya, yang Adam diciptakan dari tanah oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang manusia ini terlahir ke dunia diciptakan oleh Allah hanya melalui jalur bapak, jalur lelaki yaitu Hawa. Maka Hawa Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga ada manusia yang Allah ciptakan dan dilahirkan oleh seorang ibu namun tidak ada bapaknya. Siapa? Isa bin Maryam. Ini manusia-manusia yang terkecuali. Adapun selainnya manusia itu tercipta dari cairan yang memancar melalui kemaluan seorang lelaki. Semuanya. Semuanya kita demikian asalnya. Bahkan di dalam sebagian ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyampaikannya kepada kita manusia diciptakan dari air yang hina. Ya, mimma immahin. Air yang hina. Jadi tidak ada di antara kita yang kemudian diciptakan dari intan permata, emas, berlian, tidak ada besi. Kualitas yang tinggi tidak ada, semua kita diciptakan mimma indafik ya kecuali beberapa orang yang memang Allah Subhanahu wa taala kendaki bukan dari mimma indafik. Yang uh, air ini yakhruju min bainis sulbi wat taraib Air mani yang memancar tadi itu keluar dari tulang sulb, ya. tulang punggung, dan taroib, yaitu uh, tulang dada bagian atas, ya tulang dada bagian atas, ya sebagaimana uh, Hawa itu di, diciptakan dari tulang rusuk dan tulang rusuk yang paling atas kata Rasulullah. Maka kebanyakan perempuan secara umum itu memiliki sifat yang bengkok. Yang kata Rasulullah, jika kalian ingin in akom tahu kasar tahu, kalau anda ingin meluruskan sesuatu yang bengkok tadi, pastilah akan mematahkannya. Berarti mematahkannya. Wakasruhu tolaku. Dan mematahkannya berarti engkau mencarikannya Ini perempuan. Maka demikian pula bahwa air sulpi yang dafik yang memancar tadi itu berasal dari tulang punggung lelaki dan dari dada tulang dada yang paling atas ya yang paling atas meskipun di sana ada sebagian para mufassir yang menyatakan yang dimaksud taroib ini adalah taroibnya perempuan ya taroibnya perempuan namun kalau dilihat ya eh, konteks ayat secara keseluruhan termasuk sebelumnya ya khuliqa mimma indafik dicipta dari air yang memancar maka tidak nyambung kalau kemudian eh, dari air mani lelaki dan kemudian air mani perempuan kurang nyambung maka dengan demikian pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam <clears throat> adalah bahwa baik sulbinya ataupun taroibnya kesemuanya ini dari lelaki ya bukan dari perempuannya ya dari lelakinya bukan dari perempuannya innahu ala raj'ihi laqadir maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa untuk menjadikannya atau untuk mengembalikannya Ketika Allah Azza wa Jalla mencipta kita dari air yang sangat hina menjadi sesosok manusia yang sempurna. Dan kemudian setelah itu akan menjadi hancur berantakan, terpisah-pisah. Maka Allah Azza wa Jalla sangat kuasa untuk mengembalikannya menjadi manusia kembali nanti di yaumil kiamah. Pada saat uh, terdengar tiupan sangkakala yang kedua, maka akan bangkitlah seluruh manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir akan bangkit dari kuburnya yang kata Rasulullah sebagaimana e, tumbuhnya tetumbuhan di musim hujan. Begitu ada hujan langsung tumbuh, ya, semuanya tumbuh dalam sekejap. Dan ini adalah kuasa Allah Azza wajalla Yang kalau kita ya, kita seandainya bisa mencipta satu barang dan kemudian barang tadi sudah kita hancurkan, kita pisah-pisah, maka tidak mungkin kita bisa mengembalikannya dalam waktu sekejap. Apalagi kemudian misalnya kita memiliki 10 mobil, kita hancurin semuanya dan tidak kita kembalikan. Manusia terhebat manapun tidak bakal bisa mengembalikan 10 mobil tadi dalam waktu sekejap menjadi mobil yang bagus kembali. Namun tidak demikian Allah maka Allah Azza wa Jalla mampu mengembalikan manusia yang telah hancur lebur tulang belulangnya apalagi dagingnya maka Allah akan gabungkan kembali akan Allah balut dengan daging Allah bungkus dengan kulit dan kemudian Allah akan bangkitkan semuanya dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berhitan, tidak beralas kaki, dan tidak membawa sedikit pun bekal di hari kiamat nanti. Yaumatu balas sarair. Maka Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk mengembalikan kita semuanya di padang mahsyar nanti pada suatu hari yang mana segala apa yang tersimpan di dalam hati kita akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang ketika di dunia semisal mereka bencinya kepada Islam luar biasa. Namun menampakkan kebaikan, keindahan, bantuan dan seterusnya kepada kaum muslimin. Nanti dia memiliki amah akan dibuka kedoknya oleh Allah Azza wa Jalla. Akan Allah tampakkan apa hakikatnya yang tersimpan di dalam hatinya. Ini ya di hari kiamat nanti maka ukuran mi'yar parameter kebahagiaan kebaikan seseorang itu lebih besar ditunjukkan dengan apa yang tertanam di dalam hatinya. Boleh jadi orang di dunia entah dia orang kafir yang menampakkan kebaikan kepada kaum muslimin atau orang muslim sendiri yang zahirnya baik, haji ya haji, salat ya salat, puasa ya puasa. Namun menyimpan kesirikan, maka Allah akan tampakkan. Dan penilaian ketika itu yang sangat dominan adalah penilaian tentang apa yang tersimpan di dalam hatinya, tidak sebagaimana ketika di dunia. Adapun di dunia yang diajarkan oleh Rasulullah, kita menilai seseorang dari apa? Dohirnya Dari dohirnya Kalau ada orang di hadapan kita Mengaku sebagai seorang muslim Dan dia pun juga memang melakukan Aktivitas keislaman Maka kita hukumi dia adalah seorang muslim Meskipun kita tidak tahu ternyata Dia menyimpan kemunafikan Tidak tahu kita Contohnya ini adalah yang terjadi Di masa Rasulullah Yang ketika itu ada Abdullah bin Ubay bin Salul Sebagai gembong munafikin ya sebagai gembong munafikin dan banyak munafik yang lainnya. Namun Rasulullah yang telah mendapatkan wahyu dari Allah tidak kemudian membasmi mereka, tidak kemudian membunuh mereka. Kenapa? Karena Rasulullah menilai mereka dari dohirnya. Padahal tahu isi hatinya karena mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan faedahnya apa? Karena manusia ini kan melihat di dunia sesuai dengan tohirnya. Kalau kemudian Rasulullah membunuh orang-orang munafik, di antaranya gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tentulah orang-orang baik orang muslim yang masih ragu keimanannya ataupun apalagi orang-orang kafir akan mengatakan oh lihat tuh Muhammad itu membunuh temannya sendiri. Jangan-jangan dia menjadi rivalnya, maka dibunuh oleh Muhammad. Akan bisa mengatakan semacam itu. Ya. ini sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La yatahaddasu an anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Ya supaya manusia tidaklah bercerita, berbicara, menyampaikan kepada yang lain bahwa Muhammad telah tega membunuh para sahabatnya sendiri. Ini di dunia kita menilai berdasarkan zahirnya. Ya. Maka kita ingat beberapa uh, nasihat Rasulullah kepada para sahabatnya. Mungkin di antara kalian kata beliau ada orang yang karena kelihayannya di dalam berbicara menjadikan sesuatu yang salah menjadi benar. Dan saya akan menilai dengan apa yang tampak dari kalian. Tahunya kalau kalian mengatakan itu adalah benar, maka saya anggap benar dan barang siapa yang dirinya meminta fatwa sesuatu yang hakikatnya adalah salah ya. dan karena kepandian ngomongnya tadi sehingga dia mendapatkan fakta ataupun fonis benar hakikatnya dia sedang mengumpulkan bara api di dalam perutnya ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh kama qala alaihi Contoh yang lain ya, Contoh yang lain Bahwa kita diperintahkan di dunia untuk menilai orang lain Berdasarkan dohirnya Seandainya ada seorang di eh, sekitar kita yang meninggal dan dia mengaku sebagai seorang muslim dia pun e, tidak melakukan pembatal keislaman maka wajib bagi kita ketika dirinya meninggal kita pun menyalatkannya ya, kita pun menyalatkannya adapun E, masalah penilaian hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama lahu min quwwati wala nasir. Yang pada hari itu yaitu pada hari kiamat seseorang tidak akan memiliki kekuatan pada dirinya sendiri. Semuanya akan tunduk dan patuh terhadap keputusan Allah Azza wa Jalla. Dari dirinya sendiri tidak memiliki kekuatan apa-apa, juga wala nasir, ya dari internalnya tidak memiliki, dari eksternalnya juga tidak memiliki penolong, tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah juga katakan di dalam ayat yang lain Al-Mu'minun ayat ke-101 Faida idza fala ansaba bainahum yauma idzin Walayatasa alun. Maka tatkala telah ditiup sangka kala yang kedua, sangka kala maksudnya adalah yang kedua, maka tidak ada sanak kerabat ketika itu yang bisa diminta pertolongan dan mereka tidak bisa saling meminta pertolongan ya kepada yang lainnya. Sanak kerabatnya tidak bisa apalagi yang selainnya. Itu keadaan di yaumil kiamah nanti. Eh, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini sebagai eh, ringkasan bahwa di dalam ayat 1 sampai ke 10 di dalam surat At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kita. Kembali memperkuat akidah keyakinan kita bahwa nanti setelah kita mati di dunia akan bertemu lagi dengan kehidupan yang baru yaitu kehidupan akhirat yang akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dengan sekejap nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar dan setiap kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang telah kita lakukan di dunia ini. Nah, oleh karenanya eh, ketika kita sudah yakin semacam itu tidak ada perbuatan lain yang lebih layak untuk kita lakukan kecuali banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin wa lailatin 70 marratan. Dalam redaksi yang lain mi'ata marratin atau kama qala wasallam. Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah setiap harinya 70 kali lebih dalam redaksi yang lain dikatakan 100 kali setiap harinya memohon ampun dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Beliau orang yang paling sempurna, orang yang paling baik hatinya merasa tetap banyak berbuat salah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan sabda beliau kullu bani adam khata'un wa akhrul khata'ina tawwabun. Setiap manusia itu senang berbuat salah, banyak berbuat salah. Namun sebaik-baik manusia yang banyak berbuat salah adalah kemudian memperbanyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ya ternyata baginda Rasulullah SAW memperbanyak bertaubat kepada Allah, akan sombongkah diri kita, menepuk dadakah diri kita bahwa saya orang yang tidak banyak salah. Sehingga ketika mendapatkan ujian tertentu dan pertanyaan yang pertama kali muncul di dalam diri kita, apa salah saya? Ya apa? Salah saya ini menunjukkan bahasa kita tidak tahu Bahasanya kita adalah orang yang banyak berbuat salah Taib Ada sedikit pertanyaan Yang pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Apabila seorang menerima kitabnya dari tangan kanannya Apakah bisa dipastikan bahwa ia juga akan selamat saat menyeberangi serot? Terima kasih Iya Ya dalam banyak ayat Allah mengatakan Barang siapa fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fahuwa fi aisyatir radiyah fi jannatin aliyah kutufuha daniyah dan seterusnya Barang siapa yang menerima catatan amalnya dari sebelah kanannya tangan kanannya maka dia akan berada di dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah berada di jannah Allah yang tinggi dan seterusnya bisa dibuka di antaranya di dalam surat uh, eh, Al-Haqqah ya Al-Haqqah dan surat-surat yang lainnya masih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Kita diperbolehkan bersumpah Asalkan dengan nama sifat Allah Di saat seperti ini Apakah diperbolehkan bersumpah Boleh Boleh Tadi Rasul mengatakan Man halafa Fal yahlih pada siapa yang hendak bersumpah Hendaklah dia bersumpah Maka ini eh, menunjukkan bolehnya kita bersumpah Apakah sering bersumpah itu diperbolehkan? Ya dilihat sering bersumpahnya ini memang ada perkara yang urgent yang e, dia harus bersumpah sehingga orang lain itu akan lebih percaya ataukah benar-benar bersumpah. Nah, kalau benar-benar bersumpah ini uh, ya tentulah tidak baik. Malah dia nanti dikhawatirkan mempermainkan asma Allah yang maha agung, sifat Allah yang maha tinggi digunakan untuk perkara-perkara yang sepele. Ya, jangan kemudian kita sebenar-benar bersumpah karena ini pun tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ana pernah mendengar uh, apa ini? Kisah dalam sirah nabawiyah di sana di mana kalau tidak salah Rasulullah mendoakan untuk e, Rasulullah mendoakan keturunan, Keturunan yang baik dari kaum yang kafir merujuk pada ayat dan bisakah diceritakan kembali e, secara singkat untuk merojaah bagi kami? Kalau dari ayat saya kurang ingat. Namun kalau dari hadis, hadis di dalam uh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yaitu uh, eh, kisah tatkala Rasulullah berdakwah ke kota Taif ya. Ketika Rasulullah berdakwah ke kota Taif. Di mana ketika itu Rasulullah dilempari batu oleh para penduduk Taif. Sehingga beliau sampai berdarah dan beliau kemudian mundur sedikit mencari pohon yang bisa digunakan untuk berteduh dan beliau pun berteduh di sana dan eh, mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala eh, nasib kaumnya dan juga nasib dirinya. Dirinya tidak menyesal akan tapi dirinya lebih tepat dikatakan menyesalkan tentang perbuatan kaumnya. yaitu para penduduk Taif. Kenapa? Mereka hendak didakwai, diajak untuk memohon ampunan kepada Allah, diajak untuk menjalankan syarat Allah, namun mereka malah kemudian melempari dirinya dengan batu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengutus dua malaikat ya untuk mendatangi memberi bantuan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dua malaikat tadi mengatakan seandainya anda memerintahkan kepada saya untuk menimpakan bukit ini kepada penduduk Taif, niscaya akan aku lakukan. Namun kemudian baginda Rasulullah tidak mengiyakan tawaran tersebut dan beliau lebih memilih mengatakan tidak bukan itu yang saya inginkan. Saya berharap permohon kepada Allah agar anak keturunan orang-orang Bani Taif ini di kelak kemudian hari ada orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak keturunan dari mereka nanti saya harapkan ada orang-orang yang memang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian beliau mendoakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Ya Allah maghfir lahum fa innahum qaumi la ya'lamun. Ya Allah ampunkanlah dosa-dosa mereka karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui, tidak mengetahui apa yang hendak aku berikan kepada mereka. Dan juga contoh lain tatkala uh, di awal dakwah Rasulullah maka beliau melihat ada dua sosok manusia yang sangat berpengaruh di kota Mekah satu Umar dan satu Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan satu di antara dua Umar yang paling engkau cintai." Maka kemudian eh, Allah pun berikan hidayah kepada Umar bin Khattab dan dirinya yang masuk ke dalam agama Islam adapun Amr bin Hisam tetap dalam keadaan kekafirannya dan dalam keadaan memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya hingga meninggalnya dan adapun Umar kemudian dirinya masuk Islam dan kata sebagian sahabat saya terlupa namanya siapa, e, dirinya mengatakan tidaklah kami bisa sholat di samping Ka'bah kecuali setelah masa Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak salah yang mohon maaf dan kalau ada benar yang bekas mata mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian waktu saya kembalikan kepada akhuna moderator, falyatafaddal masykura.